Wattaquni ya ulil albab dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang beriman yang mempunyai akal yang matang. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini tidak pernah berhenti kepada kita, maka kita pun tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ta'adzana liman syakara biziyadati wa bil adzabil alimiliman liman kafar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk menambah nikmat nikmatnya kepada orang yang mau bersyukur dan mengancam dengan azabul alim bagi siapa saja yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah nikmat yang sangat besar kepada kita adalah nikmatul Islam. Nikmat kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah banyaknya orang yang tidak mengerti Islam. Allah Subhanahu wa taala berikan Islam lapang di dada kita. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman hudiya lil Islam." Sungguh beruntung orang yang diberi hidayah untuk masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sampai sangat berusaha mengislamkan seorang Yahudi yang dia sedang sakit Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir cerita berhasil memberikan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada beliau untuk berdakwah terus menuju as-siratal mustaqim sampai pun seorang Yahudi ini masuk ke dalam agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Agama kita ini, agama Islam adalah agama salah wa islah, agama yang baik dan memperbaiki, agama zu akhlaqin aliyah, agama yang berakhlak tinggi, bitarbiyatin wa adab, dengan banyak adab dan akhlak. Agama Islam kita ini sangat memperhatikan kebaikan kalbu, demikian pula kebaikan lahir, kebaikan lahir batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa ataupun pernah berdoa Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa-jiwa kami ketakwaannya dan sucikanlah hati-hati kami karena engkau adalah sebaik-baik zat yang membersihkan hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya dan telah merugi orang-orang yang mengotori batinnya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Karena Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim telah meriwayatkan hadis dari sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala an inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fatadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal alqalb sesungguhnya di dalam tubuh kita ada sekerat daging apabila daging tersebut baik maka seluruhnya akan baik dan apabila rusak maka seluruhnya pun akan rusak ketahuilah sekerat daging tersebut adalah hati kita sendiri hati kita sendiri, maka seorang muslim akan sangat memperhatikan, akan terus memeriksa kondisi kalbunya, apakah berada di atas ketakwaan kepada Allah atau justru sebaliknya, di bawah jurang kehancuran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hati kita baik, maka tutur kata, perbuatan, tingkah laku kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalbu ini diberi gizi, diberi tauhid, diberi iman, diberi takwa, diberi ikhlas, maka kalbu ini pun harus kita jaga dari kejelekan-kejelekan yang akan menggerogotinya, termasuk dari akhlak yang zamima, akhlakul ashrar, Akhlaknya orang-orang buruk adalah membenci nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudara kita. Membenci nikmat dari baik ilmu, harta, martabat ataupun lain-lain kemanfaatan bagi kaum muslimin dan masyarakat sekitar. Ini adalah nikmat yang diberikan kepada seseorang. Ketika kita membenci, maka kita telah jatuh kepada satu penyakit hati yang kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dan dilarang serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan darinya yaitu penyakit hasad wa min syarri hasidin idza hasad tidaklah kita mempelajari dan ingin tahu penyakit-penyakit kalbu kecuali agar kita tahu jalannya orang-orang mujrimun wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin demikianlah kami rincikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar jelas jalannya orang-orang yang suka berbuat dosa. Araftu syarra la li syarri walakin litawaqi. Saya tahu kejelekan bukan untuk diamalkan, namun saya tahu kejelekan agar saya bisa menghindari kejelekan tersebut. Tidak akan mungkin seorang bisa melakukan hak dengan taman, dengan sempurna kecuali dia mengetahui batil, kecuali dia tahu apa itu yang jelek. Maka pada Jumat kali ini saya akan bahas terkait dengan satu penyakit kalbu yang sangat membahayakan kita sendiri, orang lain, dan masyarakat kaum muslimin secara umum. Yaitu tadi, hasad. Yaitu membenci nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saudara kita. Meskipun kita tidak mengharap hilang nikmat tersebut dari saudara kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ dan dari kejelekan penghasad apabila dia hasad. Ketahuilah iblis laknatullah taala alaih tidaklah dia menyakiti anak Adam, menyakiti ayah kita Adam dan anak-anak keturunannya ini dengan berusaha menjerumuskan ke dalam neraka kecuali karena hasad. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi kita Adam di atas nikmat yang begitu banyak, Allah ciptakan dari kedua tangannya, Allah masukkan ke dalam surga, Allah perintahkan malaikat-malaikat untuk sujud kepada ayah kita. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada nabi kita nabi kita Adam, ayah kita Adam. Ilmu nama-nama sesuatu yang belum pernah diketahui oleh siapapun sampai pun malaikat. Maka ini membuat hasad iblis laknatullahi taala alaih sehingga permusuhan pun muncul. Demikian pula satu dari dua anak Adam alaihi as-salatu wassalam. Tidaklah satu membunuh saudaranya kecuali karena hasadan. Tidak boleh Yahudi dan Nasara. Yahudi membenci nikmat kenabian, nikmat risalah disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Arab dia benci sehingga hasad dan min indi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tegur mereka, am yahsudunan nas ala ma'atahumullahu min fadlih. Apakah mereka orang-orang Yahudi hasad kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang tersebut dari keutamaannya? Wadda katsir min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Mayoritas ahli kitab, mayoritas al-Yahud wan Nasara, demikian as-Sabiin ala ra'yi ba'dil ulama. Mereka orang-orang yang sangat ingin kalian murtad. Seandainya kalian kembali dari agama Islam, keluar dari agama Islam, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Kalian kembali menjadi orang-orang kafir. Hasadan min indi anfusihim. Itu semua barakallahu fikum adalah buah hasad dari dada-dada mereka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang-orang kafir, orang-orang munafik juga demikian. Waddu lau takfurun kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka sangat ingin untuk kemudian kalian kafir kembali, kalian murtad sehingga kalian sama dengan mereka. Fatakununa sawa'a. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari murtad, melindungi kita, Islam kita, istiqamah alal haqqi was sunnah hatta nalqah sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk keburukan hasad adalah kita menjadi tidak ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat nikmat pada saudara kita, kemudian kita benci, kita telah tidak ridha. Kita membenci akan pembagian Allah Subhanahu wa taala, akan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan hasad ini tidaklah menambah pemiliknya kecuali tambah panas, kecuali tambah sakit ketika kita melihat nikmat-nikmat tersebut terus mengguyur saudara kita. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak-banyaklah berdoa, Allahumma zidhu min fadlik wa'tini khairan minha. Ya Allah, tambahkanlah pada saudaraku ini keutamaanmu dan berikanlah kepadaku yang lebih baik dari itu semua. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang yang hasad juga akan lupa akan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Dia akan cenderung kufur, dia akan meremehkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya sehingga dia lupa karena sibuk memperhatikan nikmat orang lain sehingga barakallahu fikum dia pun tidak berhasil untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat Allah tidak akan bisa dibendung dengan rasa hasad yang ada di dalam kalbu kita. Ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsikalaha. Apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan dari rahmat manusia maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau beri dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau halangi. Inilah keyakinan kaum muslimin. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah ini merupakan sifatul asrar dan akan merusak kalbu kita. Innal hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ketahuilah sesungguhnya membenci nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain ini akan membakar kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api melahap kayu bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan, iyyakum wal hasad. Hati-hati kalian dari membenci nikmat yang Allah beri kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarang hal-hal yang timbul dari hasad. La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, tadabaru, wa yabi' ba'dukum ala bayi ba'din, wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad. Karena setelah timbul hasad ini, akan timbul jual beli yang kurang beres. Setelah timbul jual beli yang kurang beres, akhirnya saling membenci. Setelah saling membenci, saling membelakangi. Kemudian wala yabi' ba'dukum ala bai ba'din dan janganlah kalian menjual di atas penjualan saudaranya karena ini semua merupakan buah dari hasad sehingga yang satunya rekat menjadi pecah karena urusan hasad ini barakallahu fikum dan kita ketahui semua, hasad ini akan merusak persatuan kaum muslimin. Dan hasad ini akan menjauhkan seseorang dari al-haq. Sebagaimana telah sampai kepada orang-orang Yahudi kebenaran kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena hasad, mereka tidak mampu menerima al-haq tersebut. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama, ini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu liwalakum fil Qur'an was sunnah. Wa nafa'ani bima fihi ma minal ayati wal hikmah aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li min kulli dzamb fastaghfiruh innahu kana afuwan ghafura. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari akhlak yang sangat tercela ini, yaitu hasad dan melindungi kita dari barakallahu fikum kejahatan orang-orang yang hasad kepada Allah, kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan banyak-banyak berbuat ikhlas menjaga ibadah demikian pula tidak lupa berzikir ini semua akan menolak kejahatan orang yang sedang hasad kepada kita Allah Subhanahu wa taala membimbing wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd jangan kalian berangan-angan pada apa yang Allah Subhanahu wa taala utamakan sebagian kalian dari sebagian yang lain. Jangan berangan-angan. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma kasaban. Was'alallaha min fadli. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Bagi kaum lelaki, apa yang mereka telah usahakan. Bagi kaum perempuan, bagi mereka apa yang telah mereka usahakan. Tapi terus memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan artinya kita kemudian tidak usaha, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan ilmu, tidak mau mencari rezeki, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Lah. Tapi barakallahu fikum, kita gunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari dunia, dari kesempatan waktu, dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang terbaik. Was'alullaha min fadli. Selain usaha, was'alullaha min fadli. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keutamaan-keutamaannya. Innallaha bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu itu mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Semoga khutbah yang singkat ini bisa diambil faedahnya sehingga kita bisa menjaga kalbu kita ini dari penyakit-penyakit yang akan merongrongnya sehingga kita akan bisa merasakan manisnya iman. Sebagaimana tubuh kita kalau sakit tidak akan mungkin bisa merasakan gizi-gizi yang masuk, bahkan menjadi penyakit ketika kita tambahkan vitamin-vitamin. Tapi barakallahu fikum, apa jadinya kalau kalbu kita yang sakit Kalbu kita yang sakit dinasehati dua jam tidak akan bisa sadar, tidak akan bisa nurut. Tapi kalau hatinya itu sehat, kita akan barakallahu fikum dinasehati lima menit, dinasehati sebelum menit itu pun akan menancap dan akan merubah apa yang telah kita kurang pada kehidupan kita. Wallahu taala alamu bisawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.